Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Salam tasliman katsira ma ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang bab badal. Sudah kita ambil beberapa macam dari badal. Kemudian berikutnya yang keempat ya. Yang pertama dari badal apa? Badal ah, pada yang pertama sudah kita ambil badal syai' min syai' yang kedua badal Baab min al yang ketiga badal istimal yang terakhir ini ya yang keempat ar-rabi' al badal mubayyin Wah salah satu aksam, Mubayin, simpan dari bayana yubayyin mubayin yang berbeda al badal al mubayyin wa salah satu aksamin badal mubayyin ada tiga macam. Yang pertama badalul ghalab. Ya, yang pertama badalul ghalab. Yang dimaksud dengan badalul ghalab adalah al badal alladzi lam yuqsad matbu'uhu bal sabaqa ilahi lisan. Badal ghalab adalah badal yang lam yuqsad matbu'uh tidaklah dituju matbu'nya Bahkan matbu'nya disebutkan karena samkul lisan, keceplosan. Seperti ra'aitu Zaidan al-Faras. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Kamu ingin mengucapkan al-Farasa cuma keceplosan dulu Zaidan. Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Kamu ucapkan matbu'nya itu Zaid dalam kondisi keceplosan. Setelah itu antum sebutkan badalnya al-Farasa. Nah, itu badal apa? Al-Gholab. Yaitu badal yang matbu'nya tidak dimaukan. Dia disebutkan, matbu'nya disebutkan karena keceplosan. Kemudian macam yang kedua dari al-badal al-mubayyin adalah Badalunisian. Badalunisian. Kalau Badalunisian adalah mayuqsad zikru matbu'ahi, thumma tabayyana fasadu qasdih. Badalunisian adalah badal yang yuksad zikru matbu'ih. Jadi matbu'nya, paham ya matbu'? Tapi kalau matbu' itu mubdal minhunya. Atau tadi padalnya. Padal nisyan adalah padal yang matbu'nya sengaja disebutkan. Thumma tabayyana fasadu qasdi. Setelah itu ternyata salah. Ya maksud dia menyebutkan yang pertama itu. Badal nisyan adalah badal yang diniatkan, dikehendaki penyebutan matbu'nya setelah itu jelas. Ternyata keliru apa yang dia sebutkan dari matbu'nya itu. Nanti akan datang contoh-contohnya ya. Kemudian yang ketiga, badalul idrab. Yang ketiga dari macam badal adalah badal al-idrab. Kadang dinamai dengan badal al-bada badalul bada daripada du tampak tanya belum tampak kemudian tampak setelahnya Padahal idrob adalah an yakuna kullu kullu min al awal wa tsani maqsudan fil ibtida, thumma tuqsad khususu tsani fil dawam. Padahal idrob adalah bahwasanya masing-masing dari madhu dan tabi'nya, masing-masing dari mubdal minhu dan badalnya maqsudan fil ibtida. Dituju diniatkan pada awalnya. Setelah itu tuqsad khusus sutani fid dawam, dimaukan kelanggengan yang kedua. Ya. Kalau dalam kitab Tuhfah apa contohnya? Masih ingat enggak? Eh? Ada yang masih ingat enggak dalam kitab Tuhfah? Jurmiyah. Padal Badak. Hah? Eh? Ada yang ingat? Ada kan contoh-contohnya di situ? Ya, terkadang dia badal idrob disebut dengan badal al-bada. Karena si mutakalim memberitakan tentang sesuatu, tentang sesuatu, kemudian tampak setelah itu untuk dia memberitakan sesuatu yang lain. Ya, tanpa membatalkan yang pertama. Ya, seperti dalam hadis Inna rajula la yusalli salata ma kutiba lahu nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sudusuha, subu'uha, thumunuha, tusuha usyruha usyruha ya sesungguhnya seseorang dia sholat kemudian tidaklah ditulis dicatat untuknya dari pahala kecuali niswa setengahnya tulislah sepertiganya rubu'uha seperempatnya khumusuha seperlimanya sudusuha ya, setelahnya ini badal apa ibrab semua badal pada semua sudusuha, subuhuha, sepertujuhnya, thumunuha, seperdelapannya, tusuhuha, sepersembilannya, usyuruha, sepersepuluhnya. Jadi tulus dan setelahnya itu badal idrob dari nisaf. Inna rajula la yusulli salata ma kutiba lahu niswa thuluthuha. Jadi matbu'nya niswa setelahnya badal idrob semua. Thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sudusuha ila usyuruha. Kemudian Sebutkan di sini contohnya. Nahu ra'aitu Zaidan al-Farasa. Saya melihat Zaidan al-Farasa. Ini badal apa? Badal apa ini? Ra'aitu Zaidan al-Farasa. Yang pertama badal ghalab. Ya badal apa? Ghalab. Li'annaka aradta an taqula ra'ait an taqula ra'ait al-faras. Faghalabta. Fakulta Zaidan. Fahada badalul ghalab. Karena kau ingin mengucapkan ru'aitul faras, saya melihat kuda. Fahwalatta, kemudian kau keliru. Ya, keceplosan mengucapkan zaidan. Sehingga antum setelah itu iringi dengan yang benar yaitu al-farasa. Ra'aitu al-farasa itu ini bukan cuma keceplosan antum mengucapkan zaidan. Ra'aitu zaidan al-farasa. Ini padahal apa? Ghalab. bagaimana? bagaimana? رأيت فعل وفاعل رأى فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير وفي متحرك التاء ضمير متصل مبني على الضمة في محل رفع فاعل kemudian زيدا مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخر الفرس بدل apa? بدل khalaq. Ya, badal mansub mansub mithluhu alamatu nasfi al-fathah zahiru ala akhirih wa in qulta ra'aitu zaidan thumma lamma nataqta tadhakkarta annaka innama ra'aita farasan fa'abdaltahu minhu fa'adha badal nisyan kemudian apabila engkau mengatakan ra'aitu zaidan saya melihat zaidan thumma lamma nataqta kemudian tatkala engkau telah mengucapkan ini ra'aitu zaidan tadhakkarta saya itu kamu ingat annaka ma ra'aita farosan. Bahasanya kau itu melihat faros. Ya bukan Zaid. Jadi dia kira Zaid ini sepertinya. itu Zaidan. Ternyata semakin dekat oh bukan. Ya beda kalau yang tadi sih keceplosan ya. Memang dari awalnya sudah menginginkan far apa? Faros cuma keceplosan. Kalau ini awalnya disangka Zaid gitu. itu Zaidan. Ternyata semakin dekat oh bukan. Pemalaman atau tak kemudian kalau engkau sudah mengucapkannya, engkau ingat bahasanya? yang kau lihat itu bukan apa? Zaid al-Faras. Maka kau katakan itu Zaidan al-Farasa. Ataupun Farasan. Al-Farasa. Fadl tahu minhu fahada badalun nisyan. Maka kau ganti Zaid dengan al-Faras ini adalah badal nisyan. Eropnya sama ya dengan sebelumnya. Hanya saja dikatakan di situ badal nisyan. Wa idza aradta al-ikhbar awalan bi annaka ra'aita Zaidan thumma badalaka an tukhbir bi annaka ra'aita al-faras fa hadha badalul idrab. Masih contoh yang sama juga di sini. Tapi niatnya beda, yaitu wa in aradta al-ikhbar awwalan apabila engkau menghendaki bahwasanya pertama kali engkau ingin memberitakan bahwasanya engkau melihat Zaid awalnya engkau ingin memberitakan bahwasanya engkau melihat Zaid summa badalaka kemudian tampak pada setelah itu bahwasanya yang lebih bagus atau lebih tepat antukhbir bi annaka ra'aita al-faras adalah mengabarkan bahwasanya engkau melihat faras Fahada badalul idrab. Ya, maka ini adalah badal idrab. Jadi di awal kali kau ingin menghamberitakan kepada manusia bahwasanya kau melihat Zaid kemudian setelah itu tampak bahwasanya seharusnya kau memberitakan Zaid ya. ya tanpa menghapus disebutkan di sini tanpa menghapus hukum yang pertama ya lebih jelas lagi tadi dicontohkan dengan hadis tadi inna rajul la yusalli as-salata ma kutiba lahu niswa, thuluthwa, rubu'uha. Idrab mananya i'rab berpaling dari yang sebelumnya. Dan yang pertamanya hukumnya matruk ya yang benar. Yang pertamanya hukumnya matruk ditinggalkan. Itu badal idrab. Kemudian wa mithalul fi'li, kemudian contoh badal dari fi'il. Ya insyaallah nanti dalam bahasan kita khakib mungkin kita akan baca eh, yang lebih rinci. Wa misalul fi'li contoh badal dari fi'il adalah wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul azabu. Siapa yang dia berbuat itu semua dari perkara-perkara yang merupakan dosa dosa besar, zina, membunuh manusia tanpa hak, yalqa asama dia akan menemui asama dosa-dosa. Yudha'af lahul azab dilipat gandakan tentunya azab siksaan. Di sini mana syahidnya? ya eh, yubu'af sebagai badal dari apa yalqa i'rabnya man ismu syartin jazim tajzimu fi'lain al-awwal fi'l syart wa tsani jawabuh في محل رفع مبتدا يفعل فعل شرط وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو وجملة الفعل والفعل في محل رفع خبر kemudian ذلك وما يفعل ذلك اسم إشارة في محل نسب مفعول به يفعل ذلك يلقى جواب الشرط ya wa ala majzum wa alamatu jazmi hadfu harfi illah min akhirih wa huwa alif wa fa'ilu mustatir fihi jawazan taqdiru huwa asama maf'ulun bih yudha'af badal kul min yalqa jadi maksudnya badal kul min al-kul badal syai' min al syai jadi yudha'af badal kul min yalqa dari yalqa karena yang namanya mudha'afatu al-azab dilipat gandanya dilipat gandakannya azab itu adalah sama dengan liqaul asam. Mendapati dosa-dosa. Dan yang namanya badal wal badal yatba'ul mubdal fi arabih tabi'ahu fi jazmih. Wa alamatu jazmihi sukun akhirih. Wa huwa dan dia yudha'af mughayyar sighah. Lahu jarun wa majrur wal azabu naibul fa'il wa alamatu raf'i ba muakhirih. Dan contoh fi'il yang merupakan badalul ba'd minal kul ya kalau tadi kan badal kul ya ya badal ba'd minal kul contohnya contohnya in tusalli in tusalli tasjud lillah yarhamka in tusalli tasjud lillah yarhamka di sini maknanya dulu jika engkau salat sujudlah kepada Allah in tusalli jika kamu salat sujud kepada Allah yarhamka insyaallah akan merahmatimu di sini tasjud adalah badal dari tusolli dan itu badal bab minal kul karena yang namanya sujud adalah bagian dari apa? Salat ya kan. In tusolli tasjud lillah yarhamka. Sudah paham ini? Ada juga ya badal bab minal kul pada fi'il. Contohnya tadi. In tusolli tasjud lillah yarhamka. Di sini tasjud sebagai badal badal bab minal kul dari tusolli. Karena yang namanya sujud bagian dari salat dan nah, dia badal dari yang madzum madzum mithluh dijazamkan tusolli oleh in syartiyah jazimah contoh uh, eh, badal ishimal pada fi'il ya pada fi'il man yasil ilaina yasta'in bina yu'in ataupun yu'an man yasil ilaina yasta'in bina yu'an siapa yang dia datang kepada kami yasta'in bina meminta pertolongan kepada kami yu'an, misalnya dia akan ditolong. Ya di sini yang namanya yu'an, yasta'in meminta tolong itu adalah yang dikandungi oleh kedatangan kepada kami. Man yasil ilaina, siapa yang dia sampai ataupun datang kepada kami, yasta'in bina, meminta tolong kepada kami, yu'an, pasti dia ditolong. Di antara makna kedatangan adalah meminta pertolongan. Contoh badal golat pada fi'il adalah in ta'tina tas'alna nu'tika. Ya, in ta'tina tas'alna nu'tika. Ghalat. Tadinya kepengen mengucapkan in tas'alna nu'tika. Jika kamu minta kepada kami, kami akan beri kau. Cuma keliru in tina jika kamu datang kepada kami. Diganti dengan tas tas'alna. tina tas tas'alna. Jadi si pembicara inginnya mengucapkan in tas'alna Intas alna nu'tika. Jika engkau minta kepada kami, kami pasti akan memberimu. Cuma keliru gitu. Keceplosan dengan ucapan ta'tina. Setelah tidak datangkan padalnya. Tas'alna nu'tika. Ya. Kemudian. Wa juzu ibdalun nakirah ma'al ma'rifah. Boleh membadali nakirah untuk yang ma'rifah. Jadi nggak dipersyaratkan pada badal untuk di situ sama-sama ma'rifah ataupun sama-sama nakiroh. Tidak wajib. Boleh kita membadali nakiroh untuk yang ma'rifah ataupun sebaliknya. Contoh, membadali nakiroh untuk yang ma'rifah adalah Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka manusia bertanya kepadamu tentang asyahril haram, bulan-bulan haram. Yang empat qitalin fi yaitu tentang qitalin fi, berperang di dalamnya. Qitalin fi pada dari apa? asy al-haram dan asy al-haram ma'rifah, qitalin nakirah. Dan ini masuknya kepada badal istimal. Kan asy al-haram itu kan isinya hari-hari. Perkara maknawinya qital fi, peperangan di dalamnya. Ini Arabnya di sini ya yasaluna jelas ya Fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Di i'rab fi'il mudhari ila akhirih. عن الشهر الحرام الجار والمجرور عن حرف الجار الشهر اسم مجرور بعن kemudian al-haram na'at li syahr na'at li al-majrur maju mithlu kemudian qitalin fi padal istimal min syahr atau sebaliknya isimnya ma'rifah dijadikan badal dari yang nakirah. Contohnya ila siratin mustaqimin siratillah. ila siratin mustaqimin siratillah. Di sini siratillah, ma'rifah dijadikan sebagai badal dari siratin mustaqim. Atau juga nakirah membadali yang nakirah. Seperti innalil innalil muttaqina apa? Mafazan hadaiqa. Hadaiqa badal dari mafazan. Dan masih di sana banyak rinciannya. Ya cukup sampai di sini dulu ya insyaallah di kitab yang lain akan dijelaskan di situ yang lebih rinci tentang badal. Sebelum diakhiri apabila ada yang mau disampaikan silakan. Usyur, usyur. Sepersepuluh. Al-ashar sepuluh. Fu'ul bahasanya. Fu'ul, rubu', fumus. Yang ditanyakan apa? Kalau ini dianggap. Ini dianggap semua. Ada yang dapat Ya kadang ada yang dianggap ada yang enggak ya. Pada prakteknya kalau yang dianggap seperti dalam hari tadi dianggap semua. Tetap dianggap semuanya. Ada yang dapat setengahnya, sepertiganya, seperti semuanya dianggap semua. Kalau ini Zaidun, ah, Qamarun ataupun Badrun, kemudian Syamsun. Itu kan yang di ditufah ya kalau nggak salah ya. Ini badal apa ini? Hah? Enggak, tadinya dia yang ingat tuh Syams apa badrun yang paling bercahaya itu. Ingat oh matahari lebih terang lagi. Diniatkan ini, kalau Khalid yang diniatkan keceplosan. Zaidin badrun. Atau apa? Syamsun setelah itu. Apa ini? Badai ya. Idrob ya. Iya kan? Kalau kholat kan itu keceplosan. Jadi kamu ingat yang paling bagus, yang paling terang itu banter. Kemudian setelah itu lihat. Ini ditinggalkan berarti kalau ini setelahnya. Yutrok. Kalau dalam hadis tadi tidak ditinggalkan, semuanya kepakai. Manusia ada yang ditulis pahalanya ketika sholat setengahnya ini ini ini ini. Makanya di syarahnya di tempat yang lain beliau mengatakan di sini kalau di buku ini beliau mengatakan dalam syarahnya ditinggalkan yang setelahnya atau yang sebelumnya. Tapi di kitab yang lain ditetapkan juga yang sebelumnya. Ya, Allah alam nanti insya Allah barangkali di kalau kita baca yang lebih rincinya. Ya, cukup dulu sampai di sini. Subhanallah bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.